بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وبعد kita lanjutkan kembali ikhwanna hafizakumullah jami'an قراءة آه، كتاب أو رسالة مقدمة في علم المقاصد للشيخ السيطري حفظه الله فقال بعد ذلك يعني اليوم يعني كان ستلاقيته بمبحثاً هذه الرسالة بركيتاً دنان علاقة علم المقاصد بالاجتهاد فقال هنا الشيخ حفظه الله من شروط الاجتهاد معرفة مقاصد الشريعة ولا بد للمجتهد من مراعاة مقاصد الشريعة وكلياتها عند النظر في الأدلة الجزئية للاستصدار ها؟ ماذا؟ فوائد طيب <clears throat> طيب ما شاء الله قال هنا قال الشيخ حفظه الله فوائد معرفة مقاصد الشريعة ini jadi ini setelah ya kita mengetahui tentang makna dan hakikat dari maqasid syariah serta tarikh eh, takwim dan tadwin ilmu maqasid pada marahil yang telah kita sebutkan terdahulu hingga pada zaman atau karn muasir ini di mana i'tina atau perhatian para ulama terutama yang berkecimpung pada ilmu syariah dan qawaidha berkecimpung pada ilmu syariah dan qawaid syariah yang mereka telah memberikan perhatian yang agak berlebih ya dan fokus pada ilmi al-maqasid hal tersebut tentunya tidak lepas kerana adanya sejumlah faedah ya nafa ya yang akan diperoleh terutama dari kalangan talabatul ilm dan mereka yang hendak mengkaji ya mahasin ya syariah serta hendak mengkaji ya qawaidul kulliyah serta ke uh, hubungan dan kesesuaian kulliyatus syariah pada setiap hukum-hukum syarak. Fawaid ini beliau sebutkan ada beberapa. Di antaranya beliau sebutkan di antara fawaid ma'rifah maqasid syariah sehingga kemudian ilmu maqasid ini diberikan perhatian oleh para ulama. Di antaranya ma'rifatu maqasid syariati يتمكن المجتهد بمعرفة مقاصد الشريعة يتمكن المجتهد من إثبات أحكام الشرعية على الحوادث الجديدة وبذلك تثبت صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان رحمه الله تعالى bahwa dengan mengetahui mengenal maqasid syariah baik itu maqasid daruriyat tahsiniyat ya hajiyah dan mukammilat Begitu itu maqasid yang sifatnya ammah kulliyah ataukah maqasid syariah sifatnya juz'iyah al-ba'diyah maqasid yang sifatnya umum ataukah yang sebagian saja berlaku pada sejumlah ahkam nah tujuannya ya mengetahui maqasid syariah tersebut menjadikan seorang mustahid yatamakkan min ithbati ahkam syariah dia akan mampu ya memiliki kemapanan ya, dan kemampuan ya untuk menetapkan ahkam syariah ala al-hawadith al-jadidah pada setiap ya kejadian-kejadian kontemporer yang muncul belakangan ya wa bidzalika tathbutu salahiyatu syariah لكل زمان ومكان وهذا هو المقصد الشرعي كذلك لأن ترى مقصد الشرعي ماذا salahiyatus syariah fi kulli zamanin wa makan. Oh syariat ini berlaku ya dan akan eksis pada setiap tempat dimanapun dan pada zaman apapun juga. Nah ketika seseorang mustahid mengetahui maqasidus syariah dan mengerti tentang maksud masalan jalbul masalih wa dar'il mafasid mengerti tentang di antara maksud syariah at نرتبها مقصد الشرعي رحمة للعالمين لما نرتبها مقصد التشريع الشريعة ada رافع الحرج haraj dan selainnya sampai kepada maqasidul kulliyah seperti hifaz ya ad-din wa hifaz an-nafs wa hifaz al-aql dan kadalika an-nasl dan al-mal ketika seorang mujtahid mengerti maksud syariah ini dia akan bisa mengurai setiap masail-masail yang ada belakangan Yang mana contoh atau telaah masalah ini bisa jadi kita nggak akan mendapati pada kitab-kitab kontemporer. Contohnya misalnya, ya misalnya berkaitan, ya contohnya pada masalah istinsah ya misalnya masalah cangkok organ tubuh misalnya, atau kaitannya dengan eh, tiflul umbubah, bayi tabung, atau mungkin yang marak di belakangan ini amat tentang transgender ya. Iya, ya, karena kalau cloning belum terbukti akurasinya ya. Ya, <laughs> ya jadi masalah-masalah kalau kita melihat ke kutub al-furu' kita nggak akan dapatkan contoh atau bahkan yang sebisa dengan masalah itu hampir nggak ada. Tetapi kemudian kalangan mustahid ya al-ikhtilaf di kalangan mereka nantinya pada hasil istihad mereka semua mengacu kepada asumsi yang sama bahwa tujuan netijah tersebut untuk murah atau maksadin syar'i. Contohnya pada istinsakh misalnya, ya in ala khilaf ala man jawazah dan juga yang mengatakan al mana. Ada ulama mengatakan yujus istinsakh. Dimana hifat an-nafs. Ya untuk alasan yang sama juga sebagian lagi mengatakan la yujuz dengan alasan yang sama juga hifat an-nafs, cuma pada sudut pandang yang berbeda. Ya, karena seseorang yang dalam kondisi darurat misalnya, kondisi dia nggak mungkin hidup kecuali dengan istinsah, dengan organ tubuh yang uh, agak penting misalnya jantung, apalagi paru-paru, ginjal atau semisalnya. Ya, Pak ini ada murah ada hifat Anas bagi si penderita, tetapi akhirnya sebagian melihat bahwa kondisi tersebut akan menyebabkan terjadinya jual beli organ tubuh akan menyebabkan terjadinya kasus-kasus pembunuhan, penculikan atau yang semisalnya yang mana tujuannya agar orang yang diculik atau dibunuh tersebut diambil organnya fahakama ala tahrim akhirnya mereka mengatakan haram istinsah ya demikian halnya juga tentang bayi tabung demikian halnya juga dengan transgender dan seterusnya ini adalah khilaf nazariyah di kalangan ulama semuanya mengacu kepada asumsi maksud syar'i tersebut Ya? Jadi ini ma'rifatul maqasid syar'i penting. Terutama bagi seorang mustafid. Adapun bagi kalangan awam al-muqallid tentunya mereka akan belum sampai kepada taraf seperti ini. Mereka hanya bisa melihat adillah al-fariq al-awwal atau adillah fariq al-thani, hanya melihat dalil dari ulama yang kelompok yang pertama, ulama kelompok yang kedua, mana dianggap lebih kuat maka itulah yang dia amal yang dia amalkan. Iya. Baik. Sama halnya juga yang sering mungkin disebutkan oleh sebagian ikhwan kita masalah pengharaman sejarah misalnya, rokok misalnya. Ada dalil yang mengharamkan? Lafzan, nassan, ada ijma' fi dalik? Tidak. Tapi tahrim fi dalik mada? Karena mura'ah maksud syar syar'i. Hifat mada? Hifdul nafsi wa hifdul mal. Ya, siyanatun nafsi al-ibad al-ab menjaga ya, hamba ya tersebut dari kebinasaan atau penyakit atau kematian dan juga tentunya menjauhkan dari at-tabdzir. Dan ini maksud syar'i fi dzalik. Ana sebutkan tadi bahwa terkadang dengan maksud syar'i fahasab kita bisa menentukan sesuatu itu ya apakah hukumnya itu haram ataukah halal. Apakah dia wajib ataukah tidak? Ataukah tidak. Ya, karena eh, tadi juga kita telah terangkan bahwa ada alakah antara maqasid syariah dengan adillatus syariah bahwa adillatus syariah itu selalu mata musil ila maqasid syariah ya adillah baik itu dari adillah kita wa sunnah wa ijma wa qiyas asal demikian juga halnya istihsan sadd darai, istislah semuanya musil ila mata ila maqsad syar'i. Karena itulah ada sebagian kalau ulama mengatakan idan kalau begitu maksadun syar'i dapat dijadikan dalil pegangan untuk menentukan hukum ya tashri atau hukum mada eh, eh hukum syar'i pada suatu permasalahan. Halal haram wajib atau tidak. Tapi ada satu poin yang harus dicatat bahwa makasud syariah walaupun seperti itu nafaknya manfaatnya pada dilalat untuk mengetahui suatu hukum syar'i tetapi makasud syariah tidak dapat berdiri sendiri. Ini berbeda dengan anggapan sebagian kalangan uh, eh, fukaha dan ahl eh, ahlul maqasid yang berasumsi atau mengatakan menyangka bahwa maqasid syariah adalah dalilan bidatiha la laysa laysa sahih enggak seperti itu ya karena maqasid syariah seolah-olah maqasid syariah ini hanyalah musyiratun ala wujudi dalil jadi maqasid syariah itu hanya sekedar mengarahkan kita ya memberikan indikasi kepada kita bahwa ini ada dalil yang menunjukkan hal seperti itu atau dengan bahasa sederhananya kasif, kasifun lil adillati syar'i syar'iyah. Makanya quwwatul maqsad syar'i itu selalu ya ber, berbanding lurus dengan kuatil adillah. Semakin kuat adillah ya yang menunjukkan pada suatu maksud syar'i, maka harta maksud syar'i juga semakin semakin kuat, semakin eksis keberadaannya. Nanti akan kita sebutkan di taksimat pada maqasid syariah ada maqasid syariah qat'iyah ada maqasid syariah dan dhanniyah perbedaannya mada adillatuha ada adillahnya qat'i ada adillahnya mana dan dhanni ya ini faedah yang pertama yang kedua kata Syekh Hafizahullah taala di sini bimarifati maqasid syariah yakunu lada al-mukallaf ilmamun bi ahkam syara' وإحاطة بها بحيث يستطيع بمعرفة الكليات ya معرفة الجزئيات Masya Allah kata beliau faedah yang kedua bahwa tatkala seseorang dia punya jangkauan pengetahuan tentang maqasid syariah atau mengetahui maqasid syariah yang kita uraikan tadi masalih, mafasid, at-taisir dan seterusnya kalau seorang mengerti bahwa ini adalah maksadun syar'i, maka seorang mukallaf, ya, dia akan punya perhatian. Ya, dia akan punya jangkauan yang lebih luas. Ya, pada ahkam syariah ini tentunya dibandingkan bagi mereka yang tidak mengetahui maqasid syariah. Ya, yang tidak mengetahui maqasid ya syariah. Karena seorang mukallaf yang mengerti maqasid syariah pada masing-masing adillah yang ada, dia bisa menjadikan makasid syariah ini sebagai timbangan dia untuk hukum-hukum yang lain. Ya, jadikan timbangan dia, takaran dia untuk mengukur hukum-hukum yang dia mengerti, ya derivasi dari setiap hukum yang ada tadi. Ya, untuk melihat ya kembangan atau dari hukum-hukum yang dia ketahui. Nah ini gak mungkin terjadi bagi seorang yang ngerti makasid syariah. Nah, seorang yang tidak mengerti makasid syariah yang menjumut hanya sebatas Al-Fat syariah Al-Fat ahkam syariah Dia tidak akan mengerti ma'ani yang dikandung oleh ahkam syariah tersebut Yang nanti kita khawatirkan tentunya akan berujung Kepada sifatul jumud dalam memahami dalil Ya sikap jumud dalam memahami Adillah syariah Ini kadang-kadang sudah diwakili oleh yang madhab zahiriyah terdahulu Ketika mereka menafikan adanya ma'ani wal ilal Pada ahkam syariah itu termasuk diantara zallat yang ada di kalangan ahli ilmu kita. Allah yarhamuhum. Ya ketika kalangan Bahraja mengatakan ahkam syariah gair mu'allalah albatta. Tidak terdapat ma'ani pada ahkam syariah. Walaupun dalam beberapa penerapan oleh Imam Al-Azam seperti Ibn Hazm rahmatullah alaihi, beliau kadang menyelesaikan hal seperti itu. Tapi secara jumlah, kawal yang ada di kalangan zahiriyah, na'am. Hasilnya mana? Jumud pada adillah. Jumud pada adillah. Bahkan ada beberapa permasalahan fikih yang kita anggap itu permasalahan yang cukup aneh, bahkan cukup e, dapat ditertawakan. Contohnya misalnya mereka mengatakan ya tentang tidak bolehnya seseorang yabul ya yabul ala ya, al-ma'i ya, al-ma'i raqid pada mana air yang tergenang tidak boleh. Kalau nuang air kencing jujur sebenarnya. hati jumud ala adillah syari'iyah yang berarti bahwa maksud bidzalika tanjis wal idha. Tujuannya mada? Kenapa dilarang al-baul fi ma? Ya, pada air yang ad-daim, air yang tergenang, Kenapa ada yang tanjis. Ya tidak. Dia menganggap bahwa ini illatnya ta'abudiyah li'anna al ahkan gara mu'allalah. Izan halas, yang dilarang kencing. Berarti kalau kencing di botol terus dituang, jadi semuanya jus. Indahum juz. Taib hada jumud seperti ini. Itu mungkin terjadi bagi seorang mukallaf ketika dia enggak mencoba untuk mengetahui maksud syar syar'i mulai dari maksud syar'i juz'i ke maksud syar'i kulli. <clears throat> Ya. Sini kata eh, disebutkan oleh beliau bihaitsu yastati bi ma'rifatil kulliyat. Kita mengetahui ma'rifatul kulliyat, maka kita pun bisa mengetahui ma'rifatul juz juz'iyat. Misalnya al masyaqqah حتى قلية الشريعة ولا رفع الحرج قلية الشريعة يا بوا من التيسير قلية الشريعة شريعة ما كتيك دي ما كتب والمشقة مرفوعة يا ومشقة دي هرش دي لانكا دي انكا دي شريعة كده وستير احكام الشريعة دي بيسا من امبل استدلال استنباد ketika saya di halat masyakka anda tidak mengerjakan الصلاة salat misalnya ibadat salat misalnya Limada fihi masyakkah? Apakah masyakkah ini terbatas hanya pada zulmatul lail, hanya pada masalatul maratul abdi, ketika dia sakit atau malam yang gelap gulita, ataukah ketika terjadi hujan lebat? Sebenarnya ulama kan tidak. Bahkan semua yang yusil ila masyakkah itu masuk pada masalah ini, kulliyat ini. Masuk pada kulliyat ini. Kalau seorang misalnya dia hendak melintasi tempat ke masjid jamaah. Di situ dilintasi ada hewan buas misalnya, menanti, menunggu. Walaupun ini mungkin ada ihtimal lah, anda dia nggak ada lah, mungkin hewannya tidur. Ya mungkin hewannya lagi mandri eh segala macam. Dan ketika dia menyangka dengan mata, dengan zon dia bahwa mungkin terjadi sesuatu membahayakan diri dia, boleh nggak dia dengarkan jamaah atau film masjid? Boleh dengan mata kuliah yang ada. Apa kuliahnya? Rafal haraj. Ya, raful masyakkah. Iya, atau kan misalnya seseorang ketika dimaksakan dirinya untuk asyam, dia bukan musafir, bukan ada kondisi sakit yang nampak, tetapi kapan dia berpuasa? Pada saat itu, pada hari itu, berapa waktu kemudian dia akan mendapatkan imbas atau hal yang tidak baik bagi diri dia. Hal yasum atau dia bahkan kafarah. Eh, bahkan kafarah. Ya dia nggak perlu berpuasa limadah rafal haraj. Dan ini cukup dengan mengetahui madat kul kuliah dan tidak terkadang kita akan keluar dari zawahirin nusus apabila kita mengetahui madat kuliah ini dan menjadikannya sebagai uh, standar ukuran kita untuk penerapan sejumlah ahkam syariah juziyat. <coughs> ya. Cuma ini tentunya tidak sesederhana yang antum bayangkan. Ya karena ya masalah akisah seperti ini itu butuh <coughs> penalaran dan tahqiq. Ya, perlu ada arus manatnya, arus mana? Tahqiq dari yang kita anggap itu sebagai ilat atau alasannya. Kalau tahqiqnya nggak tepat, itu nggak diperbolehkan. <coughs> Iya. Yang ketiga, aitaul mustahid dhannan ghaliban bi anna an-nass asy-syar'iyyah المخالفة لمقاصد الشريعة له معارض بحيث يبحث عن المعارض بحثا قويا أما إذا كان موافقا لمقاصد الشريعة فإن بحثه حينئذ سيكون أقل selanjutnya ya bahwa pengenalan makasih syariah ini itu akan menjadikan seorang mustahid dia bisa memiliki pola ya penyusunan dalil dan tingkatan-tingkatan dalil yang dan tidak mesti harus sampai pada rutbatul yakin sampai pada rutbah ghalabatul dan sekalipun juga ketika memahami adanya maksud syar'i ya bahwa suatu nasun syar'i ya al-mukhalif li maqasid syariah lahu mu'arid ada suatu nasun syar'i atau suatu klaim dakwah misalnya ya dakwah pada suatu hukum syar'i Ternyata hadis da'awa itu mukhalifah di makasid syariah. Menyalahi makasid syariah fi nazar hadal mustahid. Pada pandangan siapa mustahid? Mustahid tersebut. Ketika dia melihat bahwa e, hukum ini atau e, argumen ini menyelesaikan maksud syar'i yang dia fahami, itu akan menjadikan mada tertanam pada benak sang mustahid tersebut yang galabatul dan bahwa ada dalilun mu'arid ada dalil Di mana? Karena da maksud syar'i itu selalu eksis bersama dengan adanya mana adil adillah. Dan kapan adillah ini ternyata tidak mendukung maksud syar'i apalagi ini maksud kulli mansus ya maksud syar'i yang tertera penjelasannya dari syariat itu enggak didukung oleh hukum tersebut ya itu pasti ada mu'arid harus ada mu'arid harus ada yang mu'arid Bahaitu yabhathu anil mu'adidi bahtan qawiyan. Dengan demikian akan menjadikan ya bagi mada al-mustahid ini untuk melakukan bahas penelitian ya telaah lebih lanjut ya yang eh, bahas yang lebih kuat untuk mengetahui mu'arid dari hukum yang telah yang telah ada. Amma idza kana muwafiqan adapun jikalau hukum tersebut muwafiqan لمقاصد الشريعة فإن بحثه حينئذ سيكون أقل ya misalnya ya hukum syar'i tersebut muafikan di maqasid maka fa inna bahtahu hina idzin ya ini sering terjadi terutama pada masalah hajjiyat ya masalah hajjiyat dan tahsiniyat terkadang ya kita mendapatkan suatu hukum syar'i yang diterapkan oleh komunitas kaum muslimin tertentu terutama pada muamalat mereka seperti muamalatul maliyah misalnya yang terkadang kita lihat dari muamalat tersebut ya tidak terdapat maksud syar'i yang diinginkan ya misalnya maksud syar'i adam al-idrar atau rafal jahala fil fil mabi dan seterusnya walaupun ini sifatnya maksud syar'i juz'i ketika misalnya pada transaksi tersebut ya transaksi tersebut tidak mendukung maksud syar'i yang ada. Tambahkan lagi yukhaliful qiyas, ya qiyasul asli. Tentunya ada dan yang kuat di kita bahwa itu ada dalil mu'ad, dalil mu'arid. Ya adanya dalil ya al-mu'arid. Ini banyak contoh misalnya sebagian mempersoalkan masalah ini seperti pada kasus-kasus uh, yang sering yang lagi marah yang dibahas oleh banyak kalangan uh, membahas fi seperti Eh, transaksi dropship misalnya ya apakah ini dibenarkan secara syar'i atau tidak jika ya, kalau tidak madha hukmu wa adillatu ala dalika sekarang ketika kita melihat bahwa transaksi seperti ini sudah menjamur ya dan itu menjadi sesuatu yang eh, tidak lepas dari kehidupan kaum manusia misalnya sampai pada tingkatan hajatul insan ya atau al insanu ahwat ila hada dia butuh kepada model-model transaksi seperti ini Tambahkan lagi transaksi mana internasional suatu negara dengan negara yang lain misalnya atau transaksi transnasional yang terjadi itu biasanya dengan model seperti tadi. Nah, kadang-kadang sebagian orang menganggap ya bahwa apabila kita beranggap, beranggapan bahwa akad seperti ini haram mutlakan itu mukhalif dengan maksud syar'i mada hajat al-insan. Hajat al-insan ila darik kalau kita batasi maka akan berapa banyak ya kebutuhan kaum muslimin yang akan mana tertiada tertiadakan. Ya dan berapa banyak modal transaksi yang ada antar suatu perusahaan yang berada pada suatu negeri dan negeri yang lain yang bisa jadi ini mengikat hidup orang banyak. Akan kita bukukan begitu saja. Sehingga sini sebagian kalangan ulama mengatakan transaksi seperti ini jais. Ya, apakah ada muarid? Ada. Tapi dikarenakan mereka melihat bahwa sejalan dengan maksadun syar'i, mereka pun berasumsi bahwa maks bahwa muaritnya juga tidak begitu ku, tidak begitu kuat atau muaritnya hanya sebatas adillatul amma dalil-dalil yang sifatnya umum yang mungkin beroleh taksis. Mungkin beroleh adanya pengkhusus, pengkhususan. Nadariyah yang sebaliknya berbeda lagi. Ketika mereka menafikan ada maksa syar'i sama sekali, dengan dalih bisa diganti dengan model yang lain, ya itu tentunya mereka beranggapan bahwa ada mu'arid yang kuat sehingga model transaksi seperti ini diharam diharamkan. tentunya ada pandangan sebagian kalangan ahli ilmu. Ya, masya Allah. La haula la quwata illa billah. Terus juga yang keempat di sini beliau menyebutkan ifadatu talibil ilmi fi tasawwur mabahis al-qiyas wa tatbiqiha al hawadith. Ya. Itu ifadati al ilm. Bukan faedah kepada talabatul ilm. Ya, untuk mendapatkan gambaran sederhana tentang masalah-masalah kias. Ya, tentang mabahis al-qiyas. Telah kita singgung tadi bahwa berkaitan dengan al-illat ya kita akan banyak berbicara tentang munasabat al-illat dengan mada dengan hukum yang ada pada al-asal terus diterapkan pada hukum yang ada pada al-fara di mana munasabat ini itu erat kaitannya dengan pembahasan maka al-maqasid ya erat hubungannya dengan maka maka apakah ilatnya ini munasabah dengan hukum yang ada atau tidak ataukah tidak kalau munasabah artinya itu adalah maksud syar'i juz juz'i pada hukum tersebut sehingga jikalau maqsadun syar juz'i ini ada pada hukum tadi, juga ada pada hukum yang lain, yang furo yang mungkin di zaman terdahulu enggak ada, kita akan berlakukan hukum yang sama. Ini akan mengarahkan kepada talabatul ilm untuk memahami makna kias itu sendiri. Yang enggak sebagaimana kalau kita belajar ilmu usul yang sederhana atau di bidayah fidilah ilmu usul, terkadang kias hanya didefinisikan mada? Ilhaqu, mada? Al-far'u bi as asli fi hukmin bi illatin ja selesai. Tapi tidak pernah digambarkan illatul jam itu kayak apa. Apakah illat itu harus mundabitah ataukah tidak? Apakah illat itu harus waspan lazim ataukah tidak, ya kan? Nah, ketika Anda belajar tentang maqasid syariah, kita akan dikenalkan tentang mabahis ki al-qiyas tadi dengan mengurai ya munas atau munasabah yang ada pada illat. Jadi kalau dia di kutub usul itu lebih dari 20-an pembahasan tentang munasabat tadi. Yang belum lagi berbicara tentang itiradat dan segala macam. Nah, itu tidak sederhana kadang-kadang kita bayangkan kalau kita berbicara tentang ya e, kias di kutubul usul yang awal misalnya di bidaya tadi dirasa berbeda kalau Anda mempelajari makasid Di awal mempelajari makasid syariah kita sudah dikenalkan bentuk-bentuk munasabat tadi. Iya. Demikian juga tentunya ada fawaid yang lain yang juga disebutkan oleh sebagian ahli maqasid ya bahwa maqasid syariah ya yang paling inti ya itu untuk tahqiqul ubudiyah. Tahqiq mada? Ubudiyah. Limadha? Karena maqasid syariah itu menerangkan kepada kita muradullah azza wajalla dan menerangkan murad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dan sudah sebutkan bahwa semua yang kita dengan makasih syariah itu akan berujung kepada makasid ukhrawiya Semua makasid duniawiyah itu akan berujung nanti maknanya kepada makasih ukhrawiya dan inti dari makasih ukhrawiya tahqiqul ubudi ya tahqiqul ubudiyah kepada Allah Subhanahu ya tahqiq ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, kalau seseorang misalnya dia mengerti makrifatul maksad syar'i. Ya, maksad syar'i. Maka dia juga akan mampu. Faedah yang kedua, setelah tahqiq dia juga akan mampu pada tahqiq kamal ibadah. Tahqiq kamal al ibadah. Nah, anda berikan misalnya ketika seseorang mengerjakan salat zuhur di baitihi. Salatnya sahih atau tidak? Sahih. Kalau dia kerjakan salat di masjid, aula aula. Aula. Tetapi ketika orang hanya membaca dalil, baca dalil misalnya, ya bahwa salat fil jamaah fil masjid derajatnya 27. Ini salat di rumah, mana satu derajat. Mungkin saya dia akan beranggapan, ah masjid-masjid ya ini miskin, masjid masyarakat, imamnya nahdijin. Kalau kalau kalau salat masya Allah, ya kadang-kadang ambil nafas aja susah. Awalnya penyakit asma kayak aneh ya sebatas seperti ini mungkin kita bisa dikan jawaban udah ana sholat di rumah ana saatil qiraah saya baca misal satu juz baca dua juz semoga dengan banyaknya bacaan bisa menutupi perbedaan seli selisih itu pembahasan sederhana gak ngerti maksud syar'i dan ngerti maksud syar'i dan kalau seorang mengerti masalah maksud syar'i ya fi tashri'i salatil jamaah fil masjid bahwa maksud syar'i fihi mada at-ta'aluf والتآخي وفيه جغة اجتماع مع الناس وفي كذلك ماذا صلاة الرحم مع الناس هنا مقاصد الشريع أنا فرى ماذا صلاة الجماعة جماعة أنا datang ke masjid أنا berkenalan dengan orang-orang yang ada di masjid ففي تآخي صلاة ketika anda bersama dengan orang-orang yang taat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala في تأليف القلوب في اجتماع كذلك Ya kan? Wa fi kadzalika da'watu ila Allah ketika Anda berada di tengah-tengah mereka. Nah, seseorang yang mengerti maksud seperti ini akan menjadikan dia mana lebih cenderung untuk mengerjakan salat fil masjid jamaatan ketimbang di mana di rumah. Di rumah di mana dia mengenal maksud syar syar'i tadi. Itu dua hal yang utama. Ini sebenarnya dilewatkan oleh beliau, hafizahullah, wa maqasid syar'iyyah fihi tahqiqul ubudiyyah dan juga tahqiq kamalil ibad ya tahqiq kamal ibadah tahqiq kamal ibadah dan juga fihi mada ya fihi bayan mahasin syariah wa mahamiha penjelasan tentang ya kesempurnaan dan indahnya syariat Islam. Wa syariat Islam itu maksaduhu mada? Rahmatan lil alamin. Wa syariat Islam itu adalah agama yang Hanafiyatus sumha. agama yang ringan, agama yang mudah. Agama yang mata idza amru ittasa, selalu ada kelapangan. Ini amada agama agama Islam. Tidak ada satupun masalah yang ada pada seorang hamba berkenaan dengan syariat kecuali Islam punya makharij bagi dia. Bagaimana mengetahuinya? Marifatul maka marifatul maqasid. Ya, ketika kita mengenal mata maksad, maksad ya maksadus syar'i. طيب ما شاء الله تعالى نعم ماذا قال هنا الشيخ حفظه الله وليس كل مكلف بحاجة إلى معرفة المقاصد الشريعة هذا ما الصحيح تلا سمو مكلف بنار نعم. يا ترى setiap مكلف دي بحاجات دي بوتو untuk معرفة مقاصد الشريعة لأنها نوع دقيق من أنواع الإلم يا ترى سمو مكلف Dia dituntut untuk mengenal ilmu maqasid. Jangankan ilmu makasid, ilmu usul, wa qawaid al-fiqhiyah, wa qawaid al-hadis. Ya, dirayatan wa riwayatan. Ya, dan semua mukallaf dituntut untuk mengenal ya ilmu-ilmu semacam ini termasuk ilmu makasid. Tetapi marifat marifatuha, marifat ilmu semacam ini ya, itu untuk mana? Ya, oleh sebagian kalangan eh, eh, ahli ilmu, mereka bahkan jadikan sebagai fardu kifaih ya bahwa harus ada salah seorang di, di antara suatu negeri suatu tempat harus memahami ilmu seperti ini sebagai penyeimbang ada wujudil awam min nas yang tidak dituntut untuk marifatu ilmu makasid dan ada satu orang nanti yang mampu menjadi ya e, referensi mereka rujukan mereka untuk mengenal ilmu syariat hasba makasid syari syariah tambahkan lagi juga bahwa marifatu maqasid syariah ini sangat dibutuhkan oleh seorang mustahid. Ya, dibutuhkan oleh seorang mustahid. usah mustahid mutlak. Mustahid fi fan tertentu saja membutuhkan marifat ilmu maqasid. Ilmu maqasid. Ya, bahkan mereka yang yashtagil bil fatya yang mereka menyebutkan diri dengan fatwa wal qadha juga harus mengerti ilmu tentang maka maka bayangkan pada suatu negeri misalnya awamun nas di negeri tersebut tidak satu pun mengenal maksudun syar'i dari syariatul Islam. Dan para kudat para hukam, ulatul umur tidak satu pun mengenal maqasid syariah. Ish hasal. Kita kita bayangkan zina pasti merata di mereka. Karena nggak ngerti tentang hifat an-nasl. Ya enggak, pencurian, perampokan, pembunuhan akan terjadi merata. Di mana? Enggak ngerti tentang hifat ya amal dan juga tentang hifat an-naf an-nafs ya jadi mesti ada di suatu negeri suatu negara suatu wilayah ya seseorang yang mengerti tentang maqasid syariah tapi tidak setia al-mukallaf adapun bagi awam nantinya yang matlub yang fardu bagi dia al kabul dia mesti menerima ya penjelasan pemaparan orang yang ngerti memahami ma'rifatul maqasid tadi. Kal mukallid li imamihi. Dan jauh berbeda dengan seorang mukallid bagi seorang imam. Dimana? Karena al-wajib al ammi mada? Adam al-inkar. Ini wajib. Ini ini perlu ditekankan juga. Kalau seorang jamaah merasa awam, ya maksudnya ammi awam dari syai' ya min ahkam syariah dan ngerti taklil ahkam syariah nggak ngerti makasih syariah, nggak pernah belajar apa, jangankan belajar ulumul alat, nggak pernah belajar bahasa Arab aja nggak, dia awam. Tahu nggak yang wajib bagi awam? Ada mil inkar. Dia nggak boleh banyak bacot <laughs> kalau bahasa kasarnya. <laughs> Itu kasarnya. <laughs> habisnya dia nggak boleh banyak banyak bantah. Sebenarnya terjadi, masya Allah sebaliknya. Terkadang ahlul ilmu yang banyak diam, ya sukunin nafs itu ada pada ahli ilm itminan itu ada pada ahli ilm awam sebaliknya agresif mereka iya padahal al wajib bagi seorang abmi itu harusnya ada adam adam al ingkar nih jadi kalau antum menjadi seorang awam ya anda itu kedudukannya layaknya mukallid bagi seorang iman ketika anda menempatkan diri kalian sebagai awam di hadapan seorang alim yang mengerti makasih syari syariah karena itulah dan jami'an mempelajari maqasid syari penting. Karena raf'u darajat seseorang bagian dari ilmu. Dan seorang yang dia utul ilmu selalu mendapatkan ketinggian derajat, Deraja, tidak hanya di akhirat di dunia pun seperti itu. Ya ini salah satu di antaranya. Nih. Kalau nafal ami yakfihi talaki ahkam syariah walau lam ya'rif maqasidaha li'annahu la yubituha wa la yunziluha fi mahalliha. Ya, adapun awam cukup dia talak ahkam, cukup dia mempelajari, menyadur ahkam, duduk di majlis Ya ustaz, apa hukumnya haram? Haram. Kan bilang gitu awam. Padahal kalau ada awamnya agak baik dikit, dalilnya apa? Tulis dalilnya ini. Jangan salah. Dia katanya misalnya, apa hukumnya berzina? haram. Apa dalilnya? Aqimus salata. <laughs> Lianna mata an-nahyi an syai'in mana? Amrun andin. <laughs> Wal amrun an syai'in Karena katanya kalau orang dilarang itu kalau suatu perbuatan berarti perintah melakukan yang lain. Kalau itu diperintahkan melakukan salat berarti Anda tidak boleh melakukan zi. Nah, itu indah, indah mutakallimin. Coba kalian orang awal dia nggak ngerti dia pasti cuma kebingungan ini orang di atas ngapain yang ngobrol kan dan kan kalau yang ngomong ini mungkin sekelas kayak Ustaz Abu Hanifah yang kepala dia sudah roda atau nadir umadri ish ya, misalnya semuanya nggak terjadi ya <clears throat> ya karena seorang e, muallim seorang murabi itu dia seorang mursyid ya itu penting itu yang difahami ada nasihat waktu ketika, ketika seorang muallim seorang mursyid dia jangan sampai datang dengan al-ghaz ya pada pe penyampaian ilmu kepada awam. Nah, boleh datang dengan sesuatu yang merisaukan dia, mengumumkan awam tadi atau awam itu menjadi bertanda tanya, kok begini, kok begitu lah. Nah, boleh seperti itu. Nah, harus disampaikan sesederhana mungkin dan agar dia mudah untuk melakukan amal. Iya. Tujuh. jadi awam ini dia nggak ngerti walaupun dia nggak ngerti makasid syariah karena kalaupun dia mengerti dia nggak tahu bagaimana menempatkan makasid tadi dan dia nggak mengerti bagaimana meletakkannya secara tepat وإنما المحتاج إلى معرفة علم المقاصد هم العلماء وخصوصا أهل الاجتهاد الذين يستنبطون الأحكام من الأدلة كما يأتي Eh, yang membutuhkan ma'rifah ilmu maqasid ini ya mereka adalah ya para ulama yang berkecimpung terutama pada bidang ilmu syariah terlebih khusus lagi ahli istihad. Ini ahli istihad di sini adalah makna yang lebih umum. Jangan difahami ya, jangan difahami bahwa ini seperti mustahid mutlak. Karena wujud mustahil mutlak mungkin untuk zaman kita sampai berapa dekade ke depan itu hampir-hampir hal yang mustahil wujud. Yang mustahil mutlak bayangkan seperti Syafi'i, Abi Hanifa, Malik, wa Ahmad ibn Hanbal, wa amsalihim min a'immatil kibar rahimahumullah jami'an. Ini agak sulit untuk kita dapat apalagi beberapa kalangan fuqaha memberikan dobit seorang mustahid itu yang boleh jadi dawabit seperti ini enggak kita dapati dari seorang pun yang hidup di zaman kita. Ya, seperti misalnya diantaranya hifat sekian ribu hadis riwayatan wa dirayatan, ngerti fikihnya lagi. Ya ngerti ma'rifatul ilalnya. Ya ngerti juga kalam terhadap sanadnya dan ruwatnya. Ini saja sudah cukup. Dan marifat di sini bukan marifatul bil kitab. Ya, itu tukang hadis kata orang ya. Itu bukan muhaddis. Kalau dia misalnya hanya ma'rifatu eh, taswi wa jarwa ta'dil hanya dengan melihat kitab, ya kalau ngomong depan orang dia bisa menguraikan, lah itu mana? Itu tukang hadis. Ya, belum lagi nanti tentang ma'rifatu qawaidu syar'iyyah wa tanziliha fil furu' syari'ah. Ya harus kenal qawaidu syar'iyyah al-kulliyah, qawaidu syar'iyyah juz'iyyah, terus peletakannya pada furu-furu syari'ah. Harus mengerti maqasidus syari'ah amma wal kulliyah qat'iyyah dan seterusnya. Ya, ini lumayan. Ya, ini hal yang apa hampir dikatakan nggak mungkin atau sangat sesuatu yang Eh, sangat sulit kita dapatkan di zaman kita atau berapa waktu ke depan. Iya. Tetapi ini tetap al-istihad di sini itu semua yang punya ahliyat lil istihad. Dia punya pemahaman, dia punya marifat ya pada bidang ilmu syariat dan semua eh, bidang ilmu yang menunjang pemahaman tentang ilmu syariat dan tentunya kapasitas istihad dia itu selevel atau setara dengan marifat dia. Marifat orang tersebut. Adapun bagi mukallid fala haqqa lahu lil istihad. Ya dia enggak punya hak untuk melakukan is istihad. Naam. Ya alladziina yastanbituna al-ahkam min min al-adillati kama ya'ti istinbat pada ahkam min adillah kama ya'ti sudah sebutkan tadi di pembelajaran pembelajaran dirasa kita di tarikh tasyi' untuk bisa kenal perbedaan antara asr istihad dengan zaman setelah setelahnya. Ya, Masya Allah. Seakan alas? Hah? La insya Allah. Ya nakifilah huna kalau kita. Gitu. Ya. <clears throat> Tayyip Tadi ya ada kita sisakan tadi pertanyaan dari ikhwan. Ada al-akh tadi tentang masalah illat al-ghaiyah ya. ايش كيف السؤال تاني انا ما تذكرت ابغى سؤالين تاني إلة الفلسفة الإلة الفلسفة نعم تعليل هي تعليل الفلسفة ماذا طيب فتعليل الفلسفة هو إلة الغائية هي عين إلات الغائية تسلم جوا لكنا dengan al-hikmah min maqsudil hukum ya yang mana ilah tersebut dijangkau dari suatu tujuan hukum syarak. Ya, ini yang oleh sebagian ulama ada mengatakan kat yudrak bil akal, kat bil akal, wa kad la bil akal. Jadi bisa dijangkau dengan akal terkadang, bisa juga di, tidak. Ada ini kaitannya tadi juga kita lewatkan ya tentang istilahat di sebagian kalangan uh, usuliyin dan juga ahli makasid ya, yang mengatakan bahwa masalah ibadatul mahdhah Ghairul mu'al, ghairul mu'allalah. Ada dua penafsirannya di situ. Ghairul mu'allalah bi illati falsafi tadi, ta'lil falsafi artinya ibadatul mahdah itu tidak akan mungkin dijangkau ilatnya, alasannya kenapa? Ya, eh, ada ibadah mahdah disyariatkan. Kenapa puasa wajib di bulan Ramadan? Kenapa nggak Muharram? Ya kenapa suatu maghrib tiga rakaat? Kenapa nggak dua saja? Lebih ringkas. Ya kan? Jadi katakan fihi illatul ghaiyah. Fil hikmah fi asraru syariah ada sir syariah yang tidak dapat dijangkau oleh seorang hamba tetapi ada beberapa lainnya dapat dijangkau misalnya ketika seorang menyebutkan di antara illatul ghaiyah fi zakat ya misalnya illat hikmah dari zakat misalnya silaturahim ya biasa juga ada ar-rahmah kepada al-fuqara dan masakin ini bisa dijangkau dengan akal jadi ada beberapa di antaranya bisa dijangkau ada juga yang di Ya tidak. Itu tentang ilat mana? Al-ghaiyah. Tali falsafi. Dan ini tidak mutabar ya di kalangan ahli maqasid. Ya itu tidak mutabar. Jadi ta'lil yang mereka maksudkan ahli maqasid itu ta'lil al-am inda usul jin. Ya, ta'lil al-usuli al-am. Baik. Sudah? Nah, kira sudah ya? Ya, nak nakbilah huna insyaallah. Salawat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته